Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Nadmin Waraqat. Ada syarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yang terakhir kita ambil masih mengenai daripada pengecualian bahwasanya untuk masalah istisna pengecualian ini walaupun diselingi dengan sebuah selingan selama selingan tersebut tidak terlalu lama tetap sah pengecualiannya atau selama selingan tersebut masih ada keterkaitan dengan pembahasan maka juga sah pengecualiannya namun kalau pengecualian diiringi dengan waktu yang lama eh, diputus dengan waktu yang lama enggak sah atau diiringi dengan ucapan-ucapan yang di luar pembahasan juga tidak sah paham nah berikutnya Qala al-muallif asbahullah eh na'am barakallahu fiikum. Sampai mana sekarang? Ayo na'am sah. Qala al-muallif rahimahullah wal aslu fihi anna mustasnahu min jinsihi wa jaza min siwahu Na'am barakallahu fiikum hafizakumullah hukum asalnya pengecualian itu adalah satu jenis dengan yang dikecualikan. Dan diperbolehkan walaupun beda jenis gitu loh. Paham ya? Contohnya, qamal qaumu illa Zaidan. Zaidan sejenis dengan kaum. Sejenis dengan kaum? Sejenis. Boleh kayak gitu. Memang aslinya seperti itu. Cuman boleh juga walaupun yang dikecualikan bukan sejenis dengan yang dikecualikan darinya. Contohnya, ja'al qaumu illa himaran. Apakah himar sejenis dengan kaum? Tidak, itu juga boleh. Namanya istisna munqati' namanya. Paham ya? Jadi kalau na'am barakallahu fikum idza kana al-mustasna jinsan minal mustafa minhu namanya istisna muttasil. Paham belum? Kalau yang dikecualikan itu adalah bagian dari yang dikecualikan darinya, maka itu namanya istisna muttasil. Allah. Tapi kalau idza kana al-mustasna laisa jinsan minal mustadza itu namanya istisna apa? munqati'. Paham salah ya? Nam seperti wa id lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Illa iblisa. Iblisa illa iblis. Ini istisna apa ini? Munqati' atau mutasil? Munqati'. Karena kalau antum artian mutasil berarti iblis dari malaikat aslinya. Paham ya? Nah, tapi mungkotek di sini. Paham salah ya? Nah, kita lihat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih bin rahimahullah, al-aslu fil istisna' an yakuna al-mustasna min jinsil mustaminhu. Hukum asal dalam pengecualian itu hendaknya yang dikecualikan itu adalah sejenis dengan yang dikecualikan darinya. Fatakul, maka engkau katakan qamal qaumu illa Zaidan. Kaum itu berdiri kecuali Zaid. Zaid termasuk kaum. Fa Zaidun min jinsil kaum, maka Zaid termasuk sejenis dengan kaum tersebut. Waqat yajuzu min khair jinsihi terkadang pun boleh-boleh saja mengecualikan walaupun bukan sejenis. Kau qadimal qaumu illa himarahum. Apa artinya? Kaum itu telah datang kecuali himar mereka, kecuali keledai mereka. Nah, keledai termasuk kaum bukan? Eh? Bukan. Di situ berarti boleh-boleh saja. Wal himar huwal bahimah al ma'rufah wa hadza jaizun. Sedangkan himar itu adalah binatang ternak yang ma'ruf gitu loh. Sehingga ini pun boleh. Paham? Naam. Wa yusamma istisna naam min ghairi jinsi istisnaan ya kan? Dan dinamakan pengecualian yang bersumber atau pengecualian dari yang selain jenisnya dikenal dengan pengecualian munqati'an. Paham ya? Istisna munqati'. Wal munqati' alamatuhu an yahilla mahalla adat al-istisna lakin. Artinya yang munqati' ini tandanya biar antum tahu tandanya apa sih munqati' itu? Tandanya itu na'am barakallahu fikum bisa menempati tempat alat pengecualian tersebut diganti dengan lakinna. Lakin. Ilahnya bisa diganti dengan lakin itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat Wahada hadza yusamma istisna suratan. Ini dinamakan dengan pengecualian secara bentuk saja. Wal haqiqah annahu laisa istisna. Pada asalnya ini bukan istisna. Ya, bukan istisna. Na'am barakallahu fikum. Jadi cara mengetahuinya seperti itu. Naam. Paham insyaallah ya? Qamal qawmu illa himaran. Qamal qawmu na'am lakin himar layakum misalkan. Seakan-akan seperti itu. Paham ya? Nah, yang jelas istisna munqati itu kalau mau tandanya seperti itu, tapi kalau dengan definisi tadi itu lebih jelas lagi. Pokoknya istisna munqati itu yang dikecualikan bukan sejenis dengan yang dikecualikan darinya. Paham ya? Na'am. Wa bisalu kalau ta'ala lasta 'alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Engkau tidak akan mampu menguasai hati mereka. Naam. Illa man tawalla wa kafar kecuali orang yang memang dia berpaling dan juga Naam barakallahu fikum kufur. Nah di sini barakallahu fikum istisna di sini, nah barakallahu fikum eh, orang yang berpaling itu bukan termasuk bagian daripada orang-orang yang menerima syariat Rasulullah itu. Naam. Syahidnya di sini mana? Man di situ itu. Naam. Setelah illa. Walau kulna innal mustasna fil ayah min jinsil muslimin. Kalau seandainya kita katakan yang dikecualikan di situ dalam ayat itu termasuk jenis sejenis dengan yang dikecualikan darinya. Lakan al ma'nani saya maknanya apa? Illa man tawalla wa kafar fa anta musaytirun alaihim. Alaih. Seakan-akan gitu kalau seandainya dikatakan apa? Dikatakan bahwasanya yang berpaling itu adalah sejenis dengan yang tidak berpaling. Paham ya? Yang berpaling itu nah sejenis dengan yang tidak bisa dikuasai hatinya. Berarti seakan-akan apa? Berarti maknanya seakan-akan kecuali orang yang berpaling dan kufur, maka kamu bisa menguasai hati mereka. Walaisal amru kadzalik, maka perkara seperti itu. Jadi kita semuanya bisa enggak? Kita semuanya tidak bisa menguasai hati seorang muslim ataupun orang kafir. Enggak bisa kan? Bisanya cuma mendakwahi saja. Apa maksudnya? Kalau menguasai harus menerima kan enggak bisa. Paham Seperti itu maksudnya. Idan jika demikian al-istisna munqati'un berarti istisna pengecualian munqati' di sini. Walihadza naqul oleh karena ini kami katakan inna takdir al ayah takdir ayatnya lasta alaihim bimusayyitir engkau tidak mampu menguasai hati mereka lakin akan tapi man tawalla wa kafar akan tapi orang yang berpaling dan juga kufur fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar sungguh Allah Subhanahu akan mengadabnya dengan adab yang besar mafhum na'am barakallahu fikum jadi khulasahnya barakallahu fikum istisna terbagi menjadi dua istisna munqati' sama apa muttasil itu nanti dibahas dalam nahwu juga kalau istisna munqati' itu yang dikecualikan bukan bagian dari yang dikecualikan darinya, tapi kalau istisna mutasil maka yang dikecualikan adalah bagian daripada yang dikecualikan darinya. Sudah kita lewati contohnya, qamal qaumu illa Zaidan ini istisna mutasil. Qamal qaumu illa himaran. Ini istisna apa? Munqati' karena himar bukan dari kaum. Paham? Naam subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu